Kembali kita insyaallah taala akan melanjutkan Kira'ah ala hadhal kitab al mubarak insyaallah taala ya ini kitab tentang tazkiyatun nufus lianna nabi asyaddi masa bihajatin masatin ila tazkiyati nufusina karena kita memang sangat membutuhkan untuk membersihkan jiwa-jiwa kita min adroni syirki wal ma'asi wal bidai dari segala macam kotoran hati yang berupa kesyirikan maksiat dan juga perkara-perkara yang bid'ah minas minasyubuhati wasyahawat dari segala macam syubhat dan juga asyahawat fanas'alullah al-afiyata wa nas'alullah at-taufiqa lima yuhibbuhu wa yardah kita sampai pada bab masalah al-istighfar Al-istighfar adalah di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati menjadi hidup. Karena telah dibahas pada kesempatan yang lalu bahwasanya di antara sebab-sebab hayatil qalb dan makanan yang bermanfaat bagi hati adalah zikrullah wa tilawatil Quran dan yang ketiga adalah al istighfar dan selanjutnya nanti insyaallah taala ad-du'a wa qiyamul lail wa as-salah 'ala an sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-istighfar. Dia itu adalah huwa talabul maghfirah. Istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari istighfar. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarrid dzunubi ma'asatriha apa yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah itu adalah wiqayatu syarrid dunub. Memohon untuk dijaga dari keburukan dosa dan memohon untuk ditutupi ditutupi dari dosa. Jadi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, saya memohon ampun kepadamu ya Allah maka artinya, Ya Allah, jagalah aku Ya Allah, saya memohon kepadamu Ya Allah, untuk engkau jaga diriku dari keburukan dosa dan tutupilah dosaku. Waqad surah dzikrul waqad kasura dzikrul istighfar fil Qur'an dan banyak sekali penyebutan al istighfar di dalam Al-Qur'an. Fataratan yu'maru bihi terkadang <clears throat> kita diperintahkan untuk melakukan istighfar. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala misal dalam firman Allah taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim Beristighfarlah kalian kepada Allah perintah perintah ya Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Ini bentuk pertama. Kadang kita diperintahkan. Terkadang wataratan yumdahu atau yamdahu ahluhu ahlahu. Kaqaulihi ta'ala, terkadang Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Memuji orang yang beristighfar. Berarti selain dia itu perintah, pelakunya juga terpuji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 17, Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa minta ampun di waktu sahur, di waktu menjelang subuh dini hari. Ini keutamaan orang-orang yang beristighfar di dini hari wa taratan yadhkuru annallaha yaghfiru liman istaghfarahu dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi orang yang minta ampun kepadanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah taala surat An-Nisa ayat 110 wa may ya'mal su'an dan barang siapa yang melakukan keburukan au nafsahu <clears throat> atau dia mendolimi dirinya thumma yastaghfirillaha kemudian dia bergegas untuk beristighfar kepada Allah dia memohon ampunan kepada Allah yajidillaha ghafurar rahima dia akan mendapatkan Allah ternyata maha mengampuni dan maha menyayangi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan ampun orang-orang yang meminta ampun. Ini terkadang Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan ampun orang-orang yang meminta ampun. Wa katsiran ma yakrunul istighfar, ma yukranul istighfaru bidzikri taubah dan terkadang al istighfar disebutkan secara bersamaan dengan kata at-taubah dengan istilah at-taubah. Ya, fayakunul istighfar hina idin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Maka pada saat itu yang dinamakan al-istighfar, yang dimaksud dengan al-istighfar adalah meminta ampun dengan lisan. Al-istighfar disebutkan bersama dengan at-taubah. Maka yang dimaksud dengan al-istighfar adalah uh, talabul maghfirah bil lisan. Meminta ampun dengan lisan. Wa taubah, sedangkan taubah itu sendiri adalah ibaratun anil iqla'i anil dhunubi bil qalbi wal jawarihi. Dia itu sebuah istilah, sebuah ungkapan tentang al-iqla' anil dhunub. Menarik diri dari dosa. Meninggalkan dosa mencabut diri dari dosa bil qalbi wal jawarih dari dengan hati dan jawarihnya meninggalkan dosa dengan hati dan anggota tubuhnya wa hukmul istighfar dan hukum istighfar ka hukmi du'a Hukmul istighfar itu sama dengan hukum doa. Fa insya Allahu ajabah wa ghafara li sahibih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan memenuhi permohonan istighfar orang tersebut. Wa ghafara li sahibih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan orang yang beristighfar. La siyama idza kharaja an qalbin munkasirin bidzunub. Terlebih lagi kalau istighfar itu keluar dari hati yang merasa mungkasir, merasa betul-betul terdesak, merasa betul-betul ingkisar, butuh, merasa betul-betul sedih dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Au sadafa sa'atan min sa'atil ijabah atau bertepatan dengan waktu di antara waktu-waktu yang mustajab. Eh, yang mustajab. Ini yani yang makbul untuk berdoa. Jadi istighfar seperti doa. Terkadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila keluar dari hati yang betul-betul sedih, betul-betul menyesal, betul-betul butuh pada pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertepatan dengan waktu-waktu yang istijab, yang mustajab, kal ashar, seperti waktu-waktu sahur, ya, man yastaghfiruli faagfirullah ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir kemudian berfirman barang siapa atau siapa di antara hambaku yang memohon ampun kepadaku sehingga aku bisa mengampuni dia ini waktu yang mustajab wa adbari salawat demikian juga di penghujung-penghujung salat ya adbarus salawat adalah di penghujung salat dimaksudkan adbar adalah di akhir salat. Ya, di akhir salat. Dan sebaiknya adalah dilakukan sebelum salam. Karena ibaratnya kita dari awal salat sampai menjelang salam kita mengetuk memohon kepada Allah pintu rahmah. Dan ketika akan salam maka Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu rahmah saat itulah kita berdoa kepada Allah Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma gfirli min dhunubi Allahumma gfirli dhunubi dan seterusnya ya dan doa-doa yang lainnya ya doa-doa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian dikatakan di sini wa yurwa an Luqman Anahu qala libni. Diriwayatkan dari Luqman, Luqman Luqman Al-Hakim bahwasanya dia berkata kepada anaknya, "Ya Bunaya, wahai anakku sayang, awit lisanaka, biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku." Fa inna <clears throat> fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fiha sa'ilan. Karena sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak seorang pun yang memintanya di waktu tersebut. Allah memiliki waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak orang yang memintanya di waktu tersebut. Wa qala Al-Hasan berkata Al-Hasan Akthiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfiratu Kata Al-Hasan perbanyaklah mengucapkan istighfar di rumah-rumah kalian dan di tempat-tempat hidangan makan kalian mawaid wa fituruqikum dan di jalan-jalan kalian ketika kita sedang berjalan wa fi aswaqikum terlebih di pasar-pasar kalian ketika sedang berjual beli bekerja sehari-hari wa fi majalisikum dan dalam majelis-majelis kalian hiasilah dengan istighfar wa aina kuntum dan dimanapun kalian berada fa innakum la tadrun mata tanzilul maghfiratu ilaikum sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan maghfirah buat kalian. Yani kita menjaring waktu. Ya, menjaring kesempatan. Kita tebar jala dan jaring istighfar barangkali bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Betapa betapa besarnya kebutuhan kita kepada istighfar, ikhwan. Karena kita ini penuh dengan dengan dosa dan maksiat. Dengan pikiran-pikiran-pikiran yang kotor, dengan pandangan-pandangan yang bermaksiat, dengan pendengaran-pendengaran yang sia-sia, dengan ucapan-ucapan yang juga berbau dosa. Maka kita hapus ini dengan istighfar. Ya. Dan semua itu adalah zallatul insan. Kebiasaan manusia. Eh, kesalahan manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani khata' Setiap anak Adam pasti akan melakukan banyak kesalahan wa khairul khata'in at-tawabun dan sebaik-baik orang apabila dia melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-istighfar menghancurkan dosa dan usaha syaitan yang menggelincirkan kita ke dalamnya. Disebutkan juga di sini wa fi sahihil Bukhari dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sungguh aku benar-benar beristighfar. Ini takkid, taukid. La taukid lagi. Yani sungguh wallahi sumpah ya. Sumpah dan dua taukid. Wallahi inni la astaghfiru Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Subhanallah. Kita minimal nek sempat 15 kali setelah sholat. Setelah itu fastighfir fastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita butuh untuk di istighfari. Astagfirullah, nggak pernah istighfar saya. Ya kan? Istighfar kita butuh untuk di istighfari. Ini terjadi pada kebanyakan kita. Ya, maka terkadang kita harus skala prioritas mana yang harus kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Kalau kita merasa banyak dosa ya banyak-banyak istighfar. Wong lawong ya. Lawong itu apa bahasa Indonesianya? Lawong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya. Rasulullah saw alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari 70 kali lebih ya. Kita tentunya lebih dari itu. Lebih dari lebih dari itu. Nah. Wa fi sahihain dan dalam sahihain Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari juga juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna abdan adnaba dzamban sesungguhnya seorang uh, eh, afan na'am sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, inna abdan ab adnaba dzamban sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa ada seorang hamba yang melakukan dosa. Fakal kemudian hamba tersebut mengucapkan, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Wahai Allah, aku sesungguhnya telah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku ya Allah. Faqala rabbuh, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata berfirman, alima a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih apakah hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb memiliki Rabb yang akan bisa mengampuni dosa dan akan bisa menyiksa seseorang dengan dosa tersebut ghafartu li abdi maka aku ampunkan pada bagi hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang ini melakukan dosa, kemudian segera bertaubat, beristighfar kepada Allah. Faghfirli ya Rabb. ini adnabtu ini adnabtu faghfirli. Saya telah melakukan dosa, ampunkanlah saya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah hambaku ini tahu bahwasanya dia memiliki Rob yang bisa mengampuni dan menyiksa? Sudah, kalau begitu tak ampuni kamu. Ya. Subhanallah. Kemudian summa maka tamasya Allah. Kemudian berlalulah waktu. Maka masya Allah. Berlalulah waktu sesuai dengan kehendak Allah. summa adnaba dzamban. Kemudian orang ini mengulangi lagi berbuat dosa. Mengulangi lagi berbuat dosa. Faqala rabbi aznabtu zamban akhar fakfirli atau fakfirhu, ampunkanlah dosa tersebut wahai rob kata orang tersebut sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang lain melakukan dosa lagi ampunkan dosa tersebut wahai Allah Fakal maka Allah Subhanahu wa taala menjawab a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudu bih apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia memiliki Rob yang akan bisa mengampuni dia dan akan bisa menyiksa dia? Ghafartuli abdi. Kalau begitu, tak ampunkan. Ya, saya ampunkan hambaku. Ku beri ampun pada hambaku. Thumma makata, Masya Allah. Kemudian orang tersebut berlalu masuk eh, masa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Summa adnaba dzamban, kemudian berbuat dosa lagi. Sudah tiga kali. Ya, berbuat dosa lagi. Faqala rabbi adnabtu akhar, faghfirli. Ya Allah, lagi-lagi aku berbuat dosa. Ampunkanlah aku ya Allah. Faqal aali ma'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu Adakah hambaku ini benar-benar tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampunkan dia dan menyiksa dia dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Ghafartu li abdi salasan falyamal masya'a. Aku sudah ampuni hambaku tiga kali. Silahkan dia kerjakan apa yang akan dia kerjakan. Artinya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya berjalan. Kalau dia berdosa kemudian meminta ampun lagi, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah pintu taubatnya terbuka lebar. Pintu maghfirahnya terbuka lebar. Tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan, "Pak, saya itu untuk jadi orang baik itu sudah berat." Lah kenapa? Dosa saya itu sudah bertumpuk-tumpuk. Saya nggak akan bisa menjadi orang baik karena saya sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur dan semangat saya sudah ajur mumur, maka sudahlah saya akan terus seperti ini saja. Ya, ini tidak ada alasan orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa. Fa anda ayuhas syabab. Maka kita semua saya dan Anda, betapa sering kita melakukan dosa, dan betapa sering terbersih dalam hati kita ya Allah banyak sekali dosa kita. Tapi ingat, kita memiliki Allah yang mengampuni dosa. Kita berbanyak istighfar. Kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa. Kalau kita sadar bahwasanya kita ini memiliki Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dosa kita. Ghafartu li abdi wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku ampuni hambaku dan aku tidak peduli. Ya. Ma da'autu ma da'autani wa rajautani ya, wa ghafartani ghafa eh, ma da'autani wa rajautani ya. Uh, wa wa ghafartani wa wastaghfarani da ada ghafartu li abdi wala ubali. Aku makalah sallallahu alaihi wasallam ya maka akan aku ampunkan hambaku dan tidak akan aku pedulikan. ini betapa banyak dosa yang dia kerjakan, selama dia meminta ampun kepada Allah, berharap rahmat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka ini saya insya Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan catatan, kita mempersering istighfar. Karena kita tidak tahu mata tanzilu al-maghfirah kapan turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, ya waktu-waktu yang memang waktu dikabulkannya doa. Ka fil ashar, di waktu-waktu menjelang sahur, Anda sempat bangun seperempat jam, usahakan beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah dalam sujud Anda, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli ya Rabbik firli dunubi jami'an ya ampunkanlah doaku semuanya dosa-dosaku semuanya ya zahirahu wa batinah yang zahir ataupun yang batin ya yang besar ataupun yang yang kecil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa fi riwayatin lil muslim dan disebutkan dalam riwayat yang muslim annahu qala fi tsalitsah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam waktu yang ketiga yakni setelah hambanya tadi berulang kali melakukan dosa kemudian minta ampun Allah Subhanahu wa taala berfirman qad ghafartu sudah aku ampunkan falyal falyamal masya'a ya maka silahkan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki wal makna madama ala hadhil hal artinya kalau dia senantiasa dalam kondisi semacam ini, kalau dia bersalah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian karena dorongan syahwat, dorongan nafsu jiwa manusia, inna nafsala ammaratun bisu, karena dorongan jiwa untuk berbuat jahat, kemudian dia ingat kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, madama ala hadhil hal, kullama adnaba istaghfara, setiap berdosa beristighfar, setiap berdosa beristighfar dan ini adalah sifat manusia banyak berbuat dosa ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Tidak ada kesempatan atau tidak ada alasan untuk berputus asa. Tidak ada alasan dan perkataan saya sudah terlambat untuk jadi orang baik. Tidak ada. Ya, selama nyawa masih ada di badan, dan selama matahari belum terbit dari arah barat sebelum nyawa itu sampai fil gharghorah yakni ketika kita sedang meregang nyawa maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah masih ada fastaghfiru rabbakum maka bertaubatlah beristighfarlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa zahir anna muradahu al istighfar al makrun bi'adamil israr. Al-zahir yang tampak dari hadis ini yang dimaksud dengan e, falyamal masya'a dan Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuni orang tersebut adalah istighfar yang diiri dengan tidak terus-menerusnya seorang itu dalam melakukan dosa. yakni cabut dosa itu, berhenti Jangan sambil melakukan dosa, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya penghinaan. Penghinaan. Satu contoh misalnya wallahu walillahil masalul a'la dan Allah memiliki permisalan yang sangat sangat tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan permisalan yang akan saya buat. Anda Anda dengan anak tetangga Anda Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi yang tidak bisa disamakan dengan permisalan yang saya buat. Anda memiliki teman, Anda memiliki tetangga. Tetangga Anda memiliki anak. <clears throat> ya, anak kecil. Kemudian Anda pegang anak kecil itu, oh Anda tonjoki, dus, dus, dus, dus. maaf ya, dus, ya, dipukuli terus, maaf ya, ya jadi minta maaf sambil apa? Nonjokin anaknya tetangga tadi. Ini penghinaan. Nantang ini namanya. Demikian juga seorang ketika melakukan dosa, sambil melakukan dosa, dia beristighfar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan diampuni oleh Allah adalah orang yang berdosa kemudian yatruk tinggalkan dosa itu, Ada adamul israr walam yusirru ala ma fa'alu dan mereka orang-orang yang tidak meneruskan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Ya, jadi harus ditinggalkan. Tidak bisa istighfar makrun bidzunub. ini dosa eh, istighfar itu terus dikerjakan. Ini namanya belum terpenuhi syarat taubat yaitu al-iqla. Ya, meninggalkan, mencabut mencabut dan meninggalkan dosa tersebut. Nah, jadi dikatakan di sini al-zahir yang tampak bahwa yang dimaksud dalam istighfar yang diberikan ampunan oleh Allah dikabulkan oleh Allah dalam kisah orang ini tadi adalah istighfar yang disertai dengan apa? Adamul israr. Tidak terus dalam melakukan dosa. Dan hadis ini jelas juga menunjukkan bahwasanya orang itu terkadang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia terkadang terjerumus lagi, dia bertaubat. Kalau taubatnya ini benar, yaitu terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang pertama. Dan apabila berdosa lagi, bertaubat lagi dan taubatnya benar, maka akan diampuni dosa yang kedua. Seterusnya demikian. Ya, seterusnya demikian. Termasuk nasallallahu salama wal afiyah yang mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi kita. Seorang yang mungkin terbiasa melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguh taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah cabut dari dosa-dosa itu, tinggalkan. Kemudian dia menyesal dan tidak akan bertekad tidak akan kembali lagi. Ingat, bertekad tidak akan kembali lagi. Ya, dia akan diampuni oleh Allah. Sudah terpenuhi syaratnya ikhlas karena Allah. Tapi kemudian suatu saat dikarenakan jiwa itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan jahat, dia terulang lagi dosa yang sama. Maka apabila dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidak ada alasan putus asa. Ya. Tapi bukan berarti kita ini apa? Sekarang saya tak melakukan tobat. Tapi dalam jiwanya sudah berangan-angan lagi. Dia ingin menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Dia ingin menipu Allah. Dikiranya Allah tidak tahu apa yang ada dalam isi hati. Kalau ada kesempatan, saya tak ulangi lagi. Ini belum bertobat. Ya, ini belum belum bertobat Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Makanya kita dalam bertobat harus betul-betul menyesal, menyesal. Terkadang kita beristighfar dari sebuah dosa tapi masih membayangkan kenikmatan dosa tersebut. Senangnya melakukan dosa tersebut dan mengangan-angankan seandainya dosa tersebut kita ulangi lagi. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari yang semacam semacam itu. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ahabbin nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan wanita <clears throat> putra atau putri dari seorang yang paling dicintai dari kalangan lelaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar eh, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam catatan amalan dia. Tidak akan sia-sia seorang itu mengucapkan istighfar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatat segala apa yang keluar dari lisan kita. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, setiap apa yang kita ucapkan dari ucapan maka akan ada malaikat pencatatnya, ya, malaikat yang mengawasinya. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala akan membuat sebuah kitab catatan yang tidak meninggalkan sebuah dosa ataupun bahkan amal soleh sedikit pun sekecil apapun dia fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan barang siapa yang membuat suatu amalan sekecil biji sawi pasti akan melihatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat biji sawi pasti akan melihatnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam catatan amalan dia. Wabil jumlah kesimpulannya Fadawa udhunubi al istighfar. Di antara obat yang bisa mengobati dosa adalah dengan al istighfar. Qala Qatadatu berkata al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Inna hadzal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan obatnya bagi kalian. Menunjukkan penyakit-penyakit kalian dan obat-obat bagi kalian. Fa'ammada ukum fadzunub. Adapun penyakitnya, racunnya, racun kalian, penyakit kalian adalah dosa-dosa. Wa amma ukum fal istighfar. Adapun obat penetralnya adalah al-istighfar. Ya. Wa Aliun berkata Ali radhiyallahu taala anhu <clears throat> Di sini dikatakan karramallahu wajah. Di situ ya terjemahan. Ya. Kemudian ada catatan kaki wal hikmah fi istimali karramallahu wajha fi haqqi Ali bin Abi Thalib. Kenapa hikmah apa digunakan kata-kata karamallahu e, karramallahu wajha mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya ya karena apa e, li, e, duna ghairihi dan tidak digunakan oleh yang lain dikatakan di sini annahu lam yasjud li sanamin qattun ya, qattu karena dia belum pernah bersujud kepada satu berhala pun maka digunakan karramallahu wajah walaupun sebagian sahabat yang lain juga nah, sama belum pernah sujud kepada satu berhala pun. Di antaranya apa? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang tidak pernah bersujud kepada berhala. Subhanallah. Jadi sebetulnya pengkhususan sahabat Ali dengan karramallahu wajah mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya, khusus seperti itu maka kurang tepat ya, kurang kurang tepat wallahu taala alam ini adalah pendapat sebagian ahlul ilm ya enam berkata dikatakan di sini wa yuqalu dzalika aidan li Abi Bakar dan hal ini juga dikatakan kepada Abu Bakar tapi kita jarang mendengar Abu Bakar karramallahu wajah kita seringnya mendengar apa Ali karramallahu wajah ya mudah-mudahan para sahabat semuanya sahabat semuanya karramahumullahu wajah karramallahu wajah wujuhahum Allah memuliakan wajah mereka kenapa karena mereka telah bertaubat dari sujud kepada sonam wataibu minadzambi kaman la dzambalahu dan orang yang telah bertaubat dari sebuah dosa seperti tidak ada dosa baginya wal islamu yahdimu maqabla Islam itu menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa sebelum masuk Islam. Kanu musyrikin, lakin ba'dama aslamu wa ahsanu kutiba hasanatihim wa ghufirat dhunubuhum wa sayyiatuhum. Dulu mereka memang musyrik, menyembah berhala, tapi kalau sudah masuk Islam, kemudian keislamannya bagus, kebaikannya akan ditulis oleh Allah. Sedangkan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala a'lamu bisawab. mendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada pengkhususan antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang lainnya ya karena ternyata alasan yang ditujukan kenapa Ali yang ditunjukkan kenapa Ali menggunakan karramallahu wajah juga dimiliki oleh sahabat yang yang lain. Yani ada beberapa sahabat yang e, tidak bersujud kepada sonam, diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berkata sahabat sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Ma alhamallahu subhanahu abdan al istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan mengarahkan hambanya untuk beristighfar sedangkan Allah akan mengadabnya. Yakni kalau Allah menghendaki akan meninggalkan siksaan dari seseorang, maka Allah akan membimbing orang tersebut untuk mengucapkan istighfar. فنستغفر الله على ما مضى من الذنوب maka kita ucapkan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah berlalu wa nas'alullaha an an yu'afiyana ma tabaqa minal hayat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kehidupan umur yang masih tersisa. Kemudian Syekh mengatakan, ad-du'a. Ya, ad-du'a. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ghafir ayat 60. <clears throat> Dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Atau juga dalam surat apa ini berarti? Al-Baqarah ada. Ud'uni astajib lakum. Ghafir juga mukmin ya. Ghafir itu sama dengan surat mukmin. Nah. Yakni kata Allah Subhanahu wa taala di sini berdoalah kalian niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian fa'amaranallahu azza wa jalla biddu'a kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa wa wa'adana bil ijabah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita untuk dikabulkan doa tersebut summa aqaba biqaulihi azza wa jalla Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan dengan kalimat innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni orang yang tidak mau berdoa kepadaku, doa ibadah. Ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku tidak mau beribadah kepadaku sayadkhuluna jahannam dakhirin niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dakhirin dan kekal di dalamnya dalam waktu yang sangat sangat lama subhanallah fa subhanallahil azim Dzil karamil fayadhi wal judil mutatabi' dan maha suci Allah yang maha agung yang memiliki kedermawanan yang luar biasa agungnya wal judil mutatabi' dan kebaikan yang terus menerus ja'ala su'ala abdihi li hawaijihi wa qada'i ma'aribihi ibadatan lahu luar biasa ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menjadikan permohonan seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, untuk melaksanakan cita-cita dia sendiri menjadi ibadah bagi Allah. Enak toh? Sudah kita untuk kebutuhan sendiri digaji lagi. Ya, <laughs> ibaratnya begitu. Ya saya jadi teringat ada seseorang apa namanya seorang teman cerita ada orang yang tidak mau sholat ya kemudian dia ngelamar kerja terus ditanya lah kamu sholat atau ndak tidak sholat ya sudah kamu kerja di sini tiga bulan dulu tak gaji tapi tugas kamu sholat Lu enak toh sholat tiga bulan udah laporan sholat atau ndak kemudian setelah itu digaji ya ini sholat untuk dia sendiri ibadah untuk dia sendiri, amalan untuk dia sendiri lah kok digaji lagi. Ini juga demikian. Kita berdoa itu untuk kepentingan kita, kita mau ya Allah berilah saya jodoh yang ganteng, ya, yang pinter ngaji, ya, yang gajinya juga gede, orangnya juga gede, <laughs> ya gitu kan. Lah kok kemudian itu dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah doa itu adalah apa? Ibadah. Ini luar biasa. Untuk kebutuhan kita sendiri, kita dapat ganjaran. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha Pemurah. <clears throat> wa dhammahu ala tarkihi bi ablaghi an wa talabahu minhu wa dhammahu ala tarkihi bi ablaghi Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta orang tersebut untuk berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mau berdoa dengan bi anwa bi ablaghi Dengan celaan yang luar biasa polnya besarnya. Faja'alahu mustakbiran alai. Yani orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Lah bagaimana tidak sombong? Wong itu untuk kamu sendiri. Kemudian diberi kebaikan oleh Allah. Lah kok nggak mau berdoa? Sombong tuh. Yakni menyepelekan kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajat Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Beda dengan manusia. Nek dijalui terus, ya kan? Pasti makin lama makin bosan. Dimintai pertama, Pak, mohon maaf Pak, saya ini uh, butuh pinjaman. Berapa mas? 50 ribu. Oh iya, iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. <laughs> Mantuk-mantuk, insya Allah. Kapan mengembalikannya Pak? Wes enggak apa-apa. Anu santai santai santai. <laughs> Iya, iya, kan. Eh di minggu ke depan Pak mohon maaf Pak yang lima puluh ribu belum bisa saya kembalikan. Hmm, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi saya mau pinjam lagi, Pak. Hmm? Oh ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Diberikan, ya kan? Minggu depan lagi apa? Datang lagi. Gimana mas kabarnya? Bekir? Tapi mohon maaf pak, yang seratus ribu belum bisa saya kembalikan. Oh ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Selonggarnya saja ya, selonggarnya saja. Tapi saya mau pinjam lagi pak. Pinjam lagi? <laughs> Ya, mulai ya kan. Ini manusia mas. Manusia itu seperti itu. Semakin sering diminta, dia akan semakin bosen. Semakin sering diminta, dia akan marah. Jangankan diminta. Anda kalau punya anak kecil. Bi, Pak, kenapa naik sepeda motor? Karena jauh. Kenapa jauh? Ditanya, kok kenapa? Kenapa? Jawabannya jauh. Lai kenapa jauh? <laughs> Ya kan? Ditanya gitu aja bapaknya udah marah. Baru ditanya itu cuma mengeluarkan kata-kata saja. Bagaimana kalau setiap hari dimintai harta, dimintai uang, dimintai bantuan, wong cuma ditanya kenapa, kenapa, kenapa. Jawab saja berat, subhanallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, wahual karim, dia adalah zat yang maha dermawan, maha murah, maha pemurah. Ya, kalau kita tidak minta kepada Allah, maka justru Allah akan akan marah. Subhanallah ya man lam yas'alillaha yaghdabhu alaih yaghdab alaih barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah maka Allah akan murka kepada kepada dia wa ma ahsana qaulil qail wa ma ahsana qaulal qail dan betapa indah perkataan seorang yang berkata La tas'alna bani adama la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu idza sa'alta bani adama yaghdabu ya sungguh indah perkataan seorang penyair yang berkata janganlah benar-benar janganlah sungguh sungguh janganlah benar-benar kalian itu meminta kepada bani haja bani Adam akan uh, hajat kalian. Janganlah kalian meminta kebutuhan kepada Bani Adam. Tapi wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Yaitu Allah yang akan marah apabila kamu tidak meminta kepadanya. Wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu. Sementara Bani Adam kalau kamu sering meminta dia akan akan marah. Ya, subhanallah. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan marah apabila tidak diminta. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid di sini wa qala azza wa jalla dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' <clears throat> Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepadanya wa yakshifus dan orang dan siapakah yang akan menghilangkan segala segala kesulitan ya wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani Katakanlah wa idza sa'alaka ibadi anni apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah fa inni qaribun sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat ujibu da'wata da'i idza da'ani ya aku akan senantiasa menjawab doa mereka apabila mereka mau berdoa kepadaku. Wa anin Nu'man ibn Bashir dan dari sahabat Nu'man ibn Bashir qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال ربكم rabbukum ud'uni لكم lakum الذين يستكبرون عن an سيدخلون جهنم داخرين Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam ke dalam neraka. wa du'a yaqta'u biqabuli yuqta'u biqabulihi li'umumil ayat allati qaddamna dzikr dzikraha. Doa itu pasti akan dikabulkan berdasarkan keumuman ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Wa kadzalika al Hadis at Al atiyah Demikian juga hadis-hadis yang berikut ini. Idza staufa syurutus sihah Apabila hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, ya Hadis Salman diantaranya adalah hadis Salman inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Hasanah. Nah, di sini adalah hadis yang hasan, ya. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah itu adalah hayyun karim, ya, maha pemalu dan maha dermawan, maha mulia, maha pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadaihi Allah Subhanahu wa taala malu apabila melihat seseorang mengangkat kedua tangannya an yaruddahuma sifran khaibatain maka Allah Subhanahu wa taala malu apabila melihat hambanya tadi kembali meletakkan kedua tangannya dalam kondisi hampa dan kosong tidak ada hasilnya Allah Subhanahu wa taala malu. Tapi kalau kita tidak malu, subhanallah. Kita dimintai orang, kita tolak, sudah santai saja. Allah Subhanahu wa taala apabila dimintai, maka Allah akan malu apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila beliau atau apabila Allah Subhanahu wa taala eh, kita mengangkat tangan kemudian apa namanya? kembali tanpa tanpa hasil. Wa hadithu Anas anhu, demikian juga hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Annahu qal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan eh, tapi hadis ini dikatakan dalam catatan kaki al dhaif eh, dhaifun hadis ini dhaif diriwayatkan oleh al-hakim dalam mustadrak wa qala sahihul isnad dan sebagian atau eh, berkata al dalam mustadrak al-hakim bahwasanya hadis ini sahihul isnad walam yukhrijahu ya Al-Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnadnya sahih akan tapi belum dikeluarkan oleh uh, tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan tidak dikeluarkan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam uh, Muslim ya. Kemudian dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi wa qala al hafid uh, eh, wa qala al hafid berkata al hafid fil lisan ini lisanul mizan sahahahu Al-Hakim hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim fatasahala fi akan tapi dia bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis ini. Bagaimana hadisnya? <clears throat> Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'jizu fid du'a." Jangan kalian lemah putus asa dalam doa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Karena tidak ada seorang pun yang akan binasa apabila dia berdoa. Ya. Jadi doa itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan di sini hadis ini dhaif. Wa akhraja Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad al Bazzar wa Abu Ya'la bi biasa bi asanidia bi jayyidatin dengan sanat-sanat yang jayyidah wal hakim wa qala sahihul isnad min hadisi Abi Sa'id Al Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ma min muslimin tidaklah seorang muslim yad'u da'watin berdoa dengan sebuah doa laisa fiha ismun yang di dalamnya tidak mengandung dosa wala qati'atur rahmin dan juga tidak mengandung pemutusan silaturahmi illa a'tahullahu biha ihda salasin kecuali pasti Allah kecuali pasti Allah akan memberikan salah satu dari tiga perkara imma an yu'ajjila lahu da'watah barangkali Allah yang pertama Allah barangkali akan langsung mengabulkan doanya wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah dan yang kedua barangkali Allah akan menyimpan doa tersebut bagi orang tersebut di akhirat nanti wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha dan barangkali saja Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang tersebut dari keburukan semisal doa yang dia panjatkan. Ya, ini adalah uh, tiga kemungkinan ijabatu dakwah, tiga kemungkinan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni kontan langsung minta mobil dapat mobil, minta dojo, jodoh dapat jodoh, minta anak malah dapat anaknya mertua. <laughs> kan? Ya, minta rezeki dapat rezeki, ya, minta apa dapat apa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seakan-akan nggak ada bekasnya sama sekali. Orang miskin minta rumah gede magrong-magrong dari dia dewasa sampai meninggal rumahnya tetap kecil. Ya. The debak <laughs> dari dabak. <laughs> ya rumahnya tetap saja dabak. Dabak tahu dabak. Eh, anyaman bambu itu lah. Ya, begitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mungkin menyimpannya di akhirat kelak. Maka jangan bosan-bosan kita berdoa. Dengan semakin banyak berdoa, kalau tidak kita lihat hasilnya di dunia, maka barangkali itu simpenan kita nanti di akhirat. Ini loh permintaan kamu dulu di dunia banyak sekali. Sekarang dipenuhi di di akhirat. <laughs> Subhanallah, ya. Yang ketiga, an yasrifa anhu as-su'a mislaha. Dia Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan orang tersebut, menyelamatkan orang tersebut dari sebuah e, keburukan yang setaraf, yang sejajar dengan doa yang dia yang dia minta. Ya, maka mungkin kita nggak lihat, mungkin kita tidak sadar bahwasanya Allah telah mengabulkan. Subhanallah, Anda minta uang 20 juta, <laughs> ya kan? Enggak kunjung tiba. Tapi ternyata suatu saat Anda kecelakaan, selamat semuanya. Kendaraannya nggak lecet sedikit pun, iya kan? Padahal kalau kendaraannya patah, motor berapa? 20 juta keluar. Ya. Atau tangannya patah, 6 juta operasi keluar, belum infusnya, belum obat-obatnya, 20 juta. Karo koncone dewi. Ya. Dihindarkan seperti itu subhanallah. Kita nggak sadar. Kita tidak tidak sadar. Maka kita harus tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita berdoa, berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Kecuali Allah pasti akan menjawab dengan menja, mengabulkan doa dengan cara salah satu dari tiga hal ini tadi. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ana La ahmilu hammal ijabah. Saya nggak peduli mau dikabulkan atau tidak, kata Umar. Ya, saya anak la ahmilu hammal ijabah. Saya nggak peduli mau dikabulkan atau tidak. Walakin ahmilu hammad doa. Tapi yang jadi tanggungan saya adalah bagaimana saya berdoa. Ya, karena doa itu ibadah, ikhwan. Wong doa minta rezeki kok ibadah. Ini luar biasa toh. Kita angkat tangan ibadah dan nuwun sewu. Di antara ibadah yang mudah untuk ikhlas, mohon maaf ya, itu doa. Iya kan? Lah Anda sembunyi di kamar kemudian iya kan? Berdoa ya Allah istri empat, anak lima, kendaraan empat, rumah empat, eh dapat pahala. Ya. Kecuali kalau Anda lakukan di depan orang banyak, ya mungkin tetap sulit untuk ikhlas. Ya, ini orang Masya Allah, setelah belajar bersama tentang doa, <laughs> oh, malah malu-malu berdoa. Saya nanti kalau berdoa dikiranya sedang beribadah terus. Takut dikira riak. Loh ini, man amila li ajlin nas, fakat asrak. Barang siapa yang beramal karena manusia, maka dia syirik. Wa man tarakal amala li ajlin nas fahuwa murai. Iya kan? Tapi barang siapa yang meninggalkan amalan karena takut dilihat manusia, dia berarti ria. Kenapa? Masih memperhatikan pandangan manusia. Nah, ini sudah kita pelajari dalam masalah apa? Ikhlas. Dalam masalah ikhlas. Kata Umar bin Khattab, "Analah ahmilu hamal ijabah." Saya tidak peduli tentang masalah doa saya dikabulkan atau tidak, tapi yang saya pedulikan adalah kepentingan saya bagaimana saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alhamad du'a Faman ulhima du'a'a fa innal ijabata ma'ahu. Maka barang siapa yang diilhami oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka pasti akan diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwah. Ya, di antara dua obat yang sangat bermanfaat bagi hati ya, yang pertama adalah zikrul zikrullah wa tilawatul Quran, kemudian juga al istighfar, memohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kalau Allah Subhanahu wa taala uh, uh, memberikan taufik memberikan taufik maka akan kita pelajari tentang adab doa, adab-adab dalam berdoa. Sebetulnya panjang sekali masalah doa, ya masalah istighfar, masalah taubat, masalah uh, Akan tapi kita cukupkan apa yang ada di dalam kitab ini. Silahkan nanti masalah doa, ada buku yang bagus, zikir, doa dan yang lainnya. Buku yang ditulis oleh Syekh uh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hammad Al-Badr yaitu fikhul Ad'iyah wal adkar Fikih berdoa dan berzikir. Ya, saya pikir, saya kira kelihatannya sudah diterjemahkan kalau tidak salah. Ya, e, kemungkinan besar sudah di sudah diterjemahkan dan itu penting sekali. Demikian juga e, buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, kalau tidak salah judulnya Tashihud Doa. Bagaimana e, koreksi dalam masalah berdoa ya. Dan juga banyak sekali buku-buku dan dikir-dikir yang telah ditulis oleh para masyayikh dan para ulama dan juga para ustadz kita. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, semakin memacu kita untuk bertaubat kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala li'anna du'a huwal ibadah karena doa adalah sebuah ibadah. Demikian والله تعالى أعلم وصاب صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته